Wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara wa hiya inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla taqulu inna zaidan qa'imun wa laita amran syakhisun wa ma asbaha dhalika. Berkata penulis, adapun Inna dan saudara-saudaranya, ya maka inna dan saudara-saudaranya itu memansubkan mubtada dan memarfukkan khobarnya. Inna dan saudara-saudaranya itu adalah yang pertama inna ya anna sungguhnya lakinna lakinna akan tetapi ka'anna seperti laita laita se, semoga la, laita Laita seandainya la'alla semoga takulu engkau berkata inna Zaidan qaimun sesungguhnya Zaid berdiri walaita amran sakhisun seandainya amr itu tinggi wa ma'asbahadalika dan yang semisal itu wa makna inna wa anna litaukidi adapun makna inna dan anna itu untuk menguatkan Walakinna lil istidrak. Adapun lakinna itu untuk mempertentangkan. Wa ka'anna litashbihi. Sedangkan ka'anna untuk menyerupai, menyerupakan. Wa laita litamani. Adapun laita itu untuk berangan-angan. Wa la'alla litaraji wa tawakku'i. Sedangkan la'alla itu bermakna pengharapan dan kekhawatiran. Asyarhu penjelasan lamma faragal musannifu min bayanil qasamil awwali minan nawasihi wa huwa kana wa akhwatuha. Setelah ya, ketika setelah penulis menyelesaikan menjelaskan pembagian pertama dari bab nawasih atau perusak yaitu ya. kana dan uh, saudara-saudaranya akhada fi bayanil qasamit tsani minha wahia maka beliau memulai untuk menjelaskan ya pembagian yang kedua di antara bab-bab nawasikh yaitu inna wa akhwatuha inna dan saudara-saudaranya wahia sittatu ahrufin ya inna dan saudara-saudaranya itu ada enam huruf yang pertama inna wa anna walakinna wa ka'an wa ka'anna wa laita wa la'alla. Amaluha amalnya tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Dia itu memansubkan isim atau mubtada dan memarfukan khabarnya. Sini ada catatan kaki yang pertama qala ta'ala wallahu ghafurur rahimun. Ya Allah Ta'ala berfirman dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 218. Ketika kemasukan inna itu berada di ayat yang lain di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya innallaha ghafurur rahimun. Ya. Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang ya. Saat kemasukan inna maka mubtadanya menjadi mansub dibaca Allah. Falafzul dalalati maka untuk lafaz dalalah yaitu Allah fil ayatil ula mubtadaun marfuun. Pada ayat yang pertama itu adalah mubtada marfu. Wa dan pada ayat yang kedua disebutnya ismu inna mansubun ya isim inna mansub Walafzu ghafurun fil ula Adapun makna ghafurun pada ayat yang pertama ya maka i'rabnya adalah khabarul mubtada'i khabar mubtada wa fi wa pada ayat kedua khabaru inna wa kilahuma marfu'un dan keduanya adalah marfu' Selanjutnya misal lu misal luha contohnya inna zaidan qaimun sesungguhnya zaid itu berdiri i'rabuhu i'rabnya i'rabnya inna ya inna harfun nasikhun huruf nasakh atau perusak yansibul isma memansutkan isim atau mubtada wa yarfa'ul khabara dan memarfukan khabarnya. Zaidan, Zaidan ya, Zaidan i'rabnya ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Mansub dan tanda mansubnya adalah fathah yang nampak pada akhirnya. Qaimun. Qaimun ya, qaimun qaimun i'rabnya khabaru inna marfuun, khobar inna dan dia marfu. Khobar inna dan dia marfu. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih dan tanda marfunya adalah dhammah zahirah yang nampak pada akhirnya. Fa inna wa anna maknahuma. Adapun inna dan anna maka maknanya atau kit yaitu penegasan. Takulu engkau berkata, Zaidun qaimun, Zaid adalah orang yang berdiri, summa tadkhulu inna litaqwihi nisbatil khabari lil mubtada'i fatakulu, kemudian engkau masukkan inna maka menjadi inna Zaidan qaimun. Ya. Kita menegaskan bahwa sesungguhnya Zaid itu adalah orang yang berdiri. Wa nahu dan contoh yang lain dalam firman Allah Ta'ala, dalam surat Al-Hajj ayat 63 Innallaha latifun khabirun Sungguhnya Allah maha ya maha lembut dan maha mengetahui. Wa ta'ala dan dalam surat dalam firman Allah yang lain dalam surat Al-Maidah ya, ayat ke, ke 98 I'lamu annallaha syadidul iqabi Ketahuilah oleh kalian bahwasannya Allah azabnya atau siksanya hmm. itu sangat pedih. Nah, di halaman 110. Ya, inna, ya saudara-saudara inna yang selanjutnya adalah lakinna. Lakinna maknaha, maka lakinna maknanya adalah li lakinna ma'naha al-istidraku wa huwa raf'u ma yutawahhamu min kalamin sabiqin. Maknanya adalah untuk mempertentangkan dari apa yang sudah dari hukum dari hukum yang kalimat yang pertama yang mengesan untuk ya untuk me, untuk menghapus kesan pada kalimat sebelumnya. Nahwu Contohnya Zaidun ghaniyun nahu bakhilun. Contohnya Zaid itu kaya akan tetapi bakhil. Fain nawas wasfa Zaidin bil ghina maka sungguhnya Zaid itu disifati dengan orang yang kaya yuhimu nahu karimun ya seolah-olah memberi kesan bahwasanya dia dermawan. Fa uzila hadzal wahmu biqaulina maka hilanglah ya kesan ini dengan perkataan kita lakin nahu bakhilun akan tetapi dia pelit. Ya, jadi seharusnya orang yang kaya itu dermawan. Namun kenyataannya Z itu pelit. Ya, di sini menggunakan lakin na ya untuk mempertentangkan hukum yang sebelumnya. Yang selanjutnya ka'anna makna ha at-tashbihu Maknanya adalah untuk menyerupai. Maknanya untuk menyerupai. Mislu ka'anna zaidun asadun. Contohnya seperti zaid ya seperti singa. Dan contoh firman Allah yang lain waqulihi ta'ala ka'annaha kabun Ya, Seper, dia seperti bintang. Selanjutnya laita. Maknaha at-tamani. Laita memilih maknanya adalah berangan-angan. Wahwa talibul mustahili. Dia ada dua macam yaitu berangan-angan yang mustahil itu adalah secara umum atau berangan-angan awil mumkinil husuli atau yang kemungkinan terjadi Contoh yang mustahil, fal mustahilu nahwu laitash syababa aidun. Contoh angan-angan yang mustahil yaitu perkataan laitash syababa aidun. Seandainya ya, masa muda itu kembali ya, dan tidak akan pernah kembali kenyataannya. Wal mumkinul husulu dan angan-angan yang kemungkinan terjadinya Contoh nahwu laita dan hadirun. Ya, seandainya Muhammad hadir. Maka ini bisa hadir, bisa juga tidak, tapi mungkin terjadi. Saudara-saudara inna yang selanjutnya yaitu la'alla. Maknaha at-taraji wa tawakku'u. Maknaha, maknanya itu bisa berupa pengharapan atau kekhawatiran fataraji fil mahbubi maka la'alla yang bermakna pengharapan maka ini lebih disukai nahwu contohnya la'allallaha yarhamuna semoga Allah merahmati kita sedangkan makna la'alla untuk tawakku atau ke kekhawatiran fil makruhi maka ini makruh